PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur. biar aku menyelesaikan kedua iblis itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, Sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, ini nih, Pak. Procol obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, Betul-betul hebat nih obat. Prokol memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru tersedia juga Prokol sirup obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Bibi, antarkanlah aku ke Galuh. Aku harus membalas semua tinggal aku mereka yang sudah menghinaku. Ah, bawa aku ke istana aku sekarang juga. Uh, saya kira tidak begitu, Raden. Raden akan kembali ke istana Galuh. Tapi tidak pada saat ini. Saat ini bukanlah waktu yang tepat. Banyak orang-orang jahat yang berkeliaran mencari mencari Raden Purbaya. Iya. Keadaan Raden saat ini dan kepergian Raden yang bersama kami pasti akan menimbulkan kecurigaan bahwa Raden adalah Raden Purbaya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. Mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mules diare datangnya mendadak Bikin kita bingung nabrak-nabrak Stop, stop Dengan intro stop Intro stop Pil stop trap Obat diare dengan vitamin Berkhasiat Stop diare Vitaminnya segarkan badan Stop trap Makanya makan sih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Farma. Seraset. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Desar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. dalam seri ke-51 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anti Wulan, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Rio sebagai Raden Purbaya, Kasdu Dewa sebagai Mamang Kuraya, Tisar Sponsen sebagai Dika Hanggara, Lili Nur Indah Sari sebagai Mayang Telasi, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Sariti berhasil menolong Anting Wulan dari tangan Mayang Telasih dan Dika Hanggara. Akan tetapi ia tidak berhasil menyelamatkan Raden Karmapala. Sementara itu, Mamang Kuraya tanpa bersusah payah berhasil memecahkan jurus serangan pertama yang diperagakan Raden Purbaya hanya dengan memerintahkan Raden Purbaya untuk memperagakan gerbang dewatanya di desa Kumparan, Sariti dan Anting Wulan kembali diperdaya, mengejar dua orang berkuda yang dikiranya adalah Mayang Telasi dan Dika Hanggara yang membawa Raden Karmapala. Hei, berhentilah Mayang. Mari kita lanjutkan pertarungan kita. Hup, Celaka kita. Kita tertipu, Wulan. Mereka bukanlah buruan kita. Setan. Siapakah kau? Kau berani mempermainkan kami. Kurang ajar. Pastilah kau diperintahkan oleh kedua iblis itu. Hayo, katakan. Siapakah kau sebelum kupecahkan kepalamu? -d jangan, jangan sakiti kami, Nona. Nah, jika demikian, katakanlah terus terang. Apakah maksudmu berkuda keluar desa ini? Uh, uh, uh, saya, saya mempunyai suatu urusan di desa lain. Uh, saya, saya harus tiba di sana secepatnya. Ja, jadi, jadi. Uh, aduh. Jika kau tidak ingin lumpuh seluruh tenagamu, katakan dengan terus terang. Oh, oh, aduh, ah, ampun, aduh, ampun, ampun, Nona. Tarik urat lehermu ini. Habislah seluruh tenagamu. Oh, baik, baik, Nona. Lepaskan dulu lepaskan lepaskan leher saya ini Nona. Ayo, katakan cepat. Apakah ada seseorang yang menyuruhmu mengelabui kami? Oh, benar, benar Nona. Seseorang telah memerintah kami untuk memancing Nona keluar dari desa ini. Berarti kedua iblis itu mempergunakan kesempatan tadi untuk lari ke arah yang berlawanan. Hmm, iya, kau benar. Kedua orang itu pasti telah meninggalkan desa kumparan ke arah yang berlawanan. Ayo, kita kejar kedua orang itu, Sariti. Kedua gadis muda perkasa itu berlari ke arah barat. Tubuh mereka melesat cepat bagaikan dua ekor kijang yang sedang berlomba di tengah padang rumput. Beberapa saat kemudian, keduanya telah tiba kembali di desa Kumparan. Bagaimana Wulan? Ke arah mana kira-kira kedua iblis penculik itu pergi? Aku pasti Sariti, ke arah sana. Dia pasti akan mempergunakan kesempatan tadi untuk lari sejauh-jauhnya. Ayo, mengejarnya. Kita kembali saja ya. Hah? Kembali? Apa maksudmu, Sariti? iya kita kembali ke desa Kumparan. Aku kini yakin, aku kini yakin, Wulan, mereka telah memperdaya kita dengan baik sekali. Aku, aku tidak mengerti, Sariti. Apa maksudmu? Kenapa kita harus kembali ke desa Kumparan? Apa kau pikir mereka bodoh untuk tidak mempergunakan kesempatan saat kita mengejar dua penunggang kuda tadi? Justru mereka terlampau cerdik, Wulan. Mereka telah memperhitungkan apa yang akan kita perbuat, apa yang kita perhitungkan. Jadi, mereka masih tetap ada di kumparan. Malah, justru mereka ada di penginapan tadi. Luka yang kubuat di pundak Mayan Telasi, kurasa tidak memungkinkan dia terus-menerus untuk melakukan perjalanan. Ah, jika demikian, mari kita selidiki penginapan itu. Tidak ada orang-orangku dari perguruan pengemis tongkat merah yang dapat kusuruh untuk menyelidiki ke dalam sana. Ah, tapi tunggu Wulan. Kukira sebaiknya kau menunggu di atas genting penginapan. Aku akan mencoba mencari ke dalam penginapan ini. Seandainya kedua iblis itu sudah lebih dahulu mengetahui kedatanganku dan keluar dari penginapan ini, kau akan dapat mengetahuinya dari atas genting sana. Ah, biarlah aku mencoba dahulu dengan aji empat arah pembeda gerak. Kita harus mengetahui dahulu di mana letak kamarnya empat arah pembeda gerak? ya. Aku ingin mencoba mengetahui dengan pasti di mana letak kamarnya. Dan juga apakah betul mereka ada di dalam penginapan itu. Kau benar-benar hebat, Wulan. Lakukanlah. Anting Wulan mengerahkan seluruh kekuatan dalam untuk memusatkan dan membedakan berjenis-jenis suara di tengah desa Kumparan yang berdenging di telinganya. Perlahan-lahan, dengan kekuatan pengusatannya, gadis perkasa ini mulai memilah-milah suara yang tak dikenalnya. Sampai akhirnya, Sariti, aku... Aku berhasil mendengarnya, Sariti. Di mana mereka berada, Wulan? Sebentar. Kukira di kamar yang berada di sudut sana. Laki-laki itu sedang mengobati luka di pundak mayat telasi. Ah, bagaimana dengan lukamu kini, adik Mayang? Apakah gerakanmu masih terganggu? Uh, tidak terlalu, Kakang Hanggara. Uh, tapi jika aku mengerahkan tenaga, luka ini sedikit terasa mengganggu. Jika demikian, kita bisa tinggal cukup lama di sini Adimayang. Yeah. Kedua gadis bodoh itu pasti sudah meninggalkan desa ini pada saat mereka mengejar dua orang suruhanku itu. Uh, nanti malam kita tinggalkan saja desa ini, Kakang. Lebih cepat tiba di Karang Sedana, kukira lebih baik. Tapi luka Tidak apa. Lukaku tidak akan menjadi hambatan. Aku khawatir kedua gadis itu akan kembali mengejar ke arah Karang Sedana. Seandainya mereka tidak berhasil menemukan kita di tempat lain. Kita akan melakukan perjalanan malam, Kakang. Dan mulut anak itu agar tidak meributkan kita dapat kita bungkam seperti sekarang ini. Oh iya, apakah kau sudah memberi makan anak itu? Berilah makan secukupnya. Kita akan melakukan perjalanan sepanjang malam. Kukira sudah cukup, Adi Mayang. Belum berapa lama anak itu sudah menghabiskan dua piring nasi. Ada yang datang, Adimayang. Ah, itu pelayan penginapan, Kakang. Permisi. Siapa? Saya, pelayan penginapan ini, Tuan. Perlahan-lahan, Dika Hanggara berjalan menuju pintu. Dan kemudian Laki-laki yang sangat licik dan teramat waspada membuka pintu kamar. Ketika Mayang Telasi menyadari keadaan dan ingin menguasai tawanan, namun terlambat. Dari jendela kamarnya yang terbuka, pada saat yang bersamaan dengan teriakan serangan anti Mulan, sebuah bayangan berkelebat masuk dan menyerangnya. Aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda dan pilih Obat flu andalan menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Anting bulan yang merasa dendam karena telah berkali-kali dipermainkan oleh kedua iblis laki-laki dan wanita ini. Tidak lagi mau melepaskan mereka. Akan tetapi, ketika gadis ini melancarkan serangan dengan sepenuhnya, Mayang telah sisi bidadari pencabut nyawa bersama dengan Dika Hanggara si kumbang madu menyambut bersama-sama serangan dari gadis padepokan Gua Larang ini. mereka ini? di, di mana mereka? Mereka telah pergi meninggalkan tempat ini, Wulan. Dan agaknya Mayang telah pun menjadi semakin parah lukanya. Dia pergi meninggalkan tempat ini dengan tubuh yang limbung. Hmm. ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Hmm. sebelum para penghuni penginapan ini mendatangi tempat ini. Tapi, bagaimana keadaanmu, Wulan? Kau bawalah anak itu. Aku masih sanggup untuk pergi meninggalkan tempat ini. Hmm. memaksakan diri, Anting Bulan bersama dengan Sariti membopong Raden Karma Karmapala meninggalkan desa Kumparan. Dan beberapa saat setelah mereka meninggalkan desa tersebut. Ah, bulan, Bulan. Ah, celaka. Bulan pingsan tak sadarkan diri. Luka dalam akibat pertempurannya dengan kedua iblis tadi benar-benar parah. Ah, aku akan mencoba meringankan penderitaannya dengan tenaga dalamku. Tapi aku harus menyadarkannya dulu. Ketup. Untuk menyadarkannya, aku harus mengaktifkan kembali beberapa jalan darahnya yang menuju ke otak. Uh, uh. Marwulan, kau baru saja terluka karena pertempuranmu dengan Mayang Telasi. Aku akan mencoba membantu penyembuhanmu. Nah, sekarang pusatkanlah pikiran dan tenagamu. Aduh, baiklah. Baiklah, Sariti. Nah, bagus Wulan. Aku akan memulainya sekarang. Bersiaplah. Perlahan-lahan, Sariti, gadis dari perguruan tongkat merah itu, menyalurkan tenaga dalam ke tubuh Anting Wulan. Dan Wulan yang merasakan hawa panas yang merambat masuk melalui kedua tangan Sariti, segera menerima dan membawa tenaga tersebut masuk ke arah bagian tubuhnya yang terluka. Dan beberapa saat, hawa hangat itu bergulung-gulung di sekitar lukanya. Anting Wulan pun mulai merasakan rasa sakit pada dadanya jauh berkurang. Sudah cukup, Sariti. Aku sudah mulai merasa segar. Rasa sakitku sudah jauh berkurang. Terima kasih banyak atas bantuanmu, Sariti. Uh, aku... Aku semakin banyak berhutang budi padamu. Tolong kau bebaskan Raden Pala. Sejak tadi, tidak sepatah pun yang dapat keluar dari mulutnya. Uh, pasti anak itu mengalami hambatan pada jalan darah di lehernya. Oh ya. Bibi, antarkanlah aku ke Galuh. Aku harus membalas semua tingkah laku mereka yang sudah menghinaku. Oh, bawa aku ke istana aku sekarang juga. Uh, saya kira tidak begitu, Raden. Raden akan kembali ke istana Galuh. Tapi tidak pada saat ini. Saat ini bukanlah waktu yang tepat. Banyak orang-orang jahat yang berkeliaran mencari uh, mencari Raden Purbaya. Iya. Keadaan Raden saat ini dan kepergian Raden yang bersama kami pasti akan menimbulkan kecurigaan bahwa Raden adalah Raden Purbaya. Eh, awas kau Purbaya. Karena perbuatanmu, kau telah membuat aku susah. Oh, kelak aku pasti akan membalas semua dendamku, terutama padamu. Ah, sudahlah. Sudahlah Raden. Kita harus kembali kepada Eyang Guru di Kalijagat. Uh, eh, tapi bagaimana Raden bisa sampai berada di tangan mereka? Bukankah Raden bersama-sama dengan Eyang Guru? Uh, saya saya merasa bosan tinggal di dalam gua seorang diri, Bibi. Jadi, ketika Eyang pergi meninggalkan saya, gua itu saya tinggalkan. Sampai akhirnya saya ditangkap oleh orang-orang jahat itu, Bibi. Ah, kau nakal sekali, Raden. Kau pasti sudah membuat pusing Eyang Guru. Uh, ayolah, kita kembali ke Kali Cagat. Ah, eh, nanti dulu Wulan. Aku akan mencarikan kuda untukmu di desa sana. Sudahlah, kita tidak usah kembali ke sana lagi, Sariti. Kita terus saja. Kita dapat memotong jalan melalui bukit batu karang itu. Dan setibanya di balik bukit itu, kita akan menemui sebuah desa. Dan dari situ, sudah tidak jauh lagi. Tapi, uh, Raden Karmapala? Kukira, demi keamanan Raden Karmapala, tentu bersedia untuk mencari kuda di desa sana saja. Uh, baiklah, kita cari kuda di desa sana saja. Kita tidak usah kembali ke desa tadi. Ayo, kita berangkat sekarang. Sementara itu, Marilah kita kembali pada Raden Purbaya yang kini bersama dengan Mamang Kuraya untuk mempelajari beberapa jurus serangan yang kelak akan diperagakan di hadapan Jerangkong Hidup. <laughs> bagus, bagus. Kau sudah menguasai dengan baik jurus kelanjutan dari gerbang dewata. Sekarang kau coba mainkan sekali lagi jurus tersebut. Akan tetapi kau rubah sedikit kuda-kudamu. Janganlah kau pergunakan kedua kakimu, tapi sebuah saja. <gasps> sebuah? Ya. Uh, sebelah kaki maksud kakek? Iya, sebelah kaki. Pergunakan kaki kirimu saja dan kaki kananmu letakkan pada lutut kirimu. Uh, tapi saya kira itu sulit sekali untuk dilakukan, Kek. Eh, lakukanlah dulu. Jangan sekali-kali kau menyebut kata sulit. Lakukan. Uh, uh, baik, baik, Kek. Hup, hup, hea, hup, hea, hea. Pangeran Mahkota dari Karang Sedana itu pun kemudian mencoba untuk melakukan perintah dari Maman Kuraya. Akan tetapi, seperti yang dibayangkannya, kali ini dia menemui kesulitan Gerakannya tidak lagi terkontrol. Tubuhnya berkali-kali bergoyang ke kiri dan ke kanan. <laughs> Nah, bagaimana? Sa saya tidak dapat melakukannya dengan baik, ya? Ya, sudah pasti. Sebentar lagi kau harus dapat melakukannya dengan baik. Hah? Dengarkanlah, Purbaya. Kau harus dapat memanfaatkan gerak jatuhmu Gerakanmu yang tidak terkontrol itu menjadi sebuah gerak serang yang tidak terduga-duga. Eh, tapi bagaimana mungkin, kek? Gerakan saya jelas akan menjadi semakin lambat. Eh, dan lagi, bagaimana jika lawan mempergunakan kesempatan untuk menyerang pada saat saya jatuh? <laughs> Kau dapat kembali mempergunakan kaki kananmu. Setiap tubuhmu terdorong jatuh karena keseimbanganmu hilang. Dan dengan gerbang dewata, kau dapat mengelakkan serangan tersebut. Dan untuk menolong kelambanan gerakmu, Aku akan membantumu secara langsung. Uh, uh, apa yang akan kakek lakukan? Sudah tutup mulutmu. Pusatkan pikiranmu dan ikuti perintahku. Uh, uh, ba baik, Kek. Loh, Cintati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol Sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokol Sirup Produksi Kalbi Farma Mamang Kuraya, tokoh tua angkatan dari puluhan tahun yang silam, meletakkan tangan kanannya di pinggang Raden Purbaya dan tangan kiri di atas kepala anak itu. Nah pendengar sekalian, apakah yang akan dilakukan oleh Mamang Kuraya terhadap Raden Purbaya? Dan bagaimana pula akhir pertarungan kedua tokoh tua itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.